Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya barakallahu fiik. Satu lagi ya. Daripada syarah Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Syekh Shalal Fauzan asabahullah Sekarang kita masuki halaman 153 yang punya kitabnya di simak baik-baik yang cetakannya yang punya ana 153. Kalau yang cetakan yang lainnya dilihat matan bagian atas, pembahasan baru. Pembahasan baru. Faslun wal imanu qaulun bil lisan wa amalan bil arkan wa 'abdun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil bil isyan. Ini termasuk pendapat ahli Sunnati wal Jamaah jangan sampai gagal paham. Di sana ada kelompok sesat eh, yang meyakini bahwasanya iman tidak perlu amalan. Kelompok apa kemarin? Yang sudah kita latih berkali-kali Abdullah. Abdullah kelompok apa yang mengatakan iman nggak perlu amalan? Ada fuqaha, Jahmiyah, ada eh, Karamiyah, kelompok apa? Murji'ah. Paham ya? Murji'atul Karamiyah, Murji'atul fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, mereka semuanya meyakini amalan bukan bagian dari iman. Jadi orang beriman itu nggak perlu amalan katanya. Eh? Yang penting dalam apa? Hati. Jahat-jahat seperti ini, yang penting kan hatinya kata mereka. Allahul musta'an. Lihat ini. Iman menurut ahli sunnati wal jamaah harus terpenuhi padanya lima poin. Dihafalkan ya lima poin ini. Ah, Nah, lima poin. Lima poin yang perlu diperhatikan dan dihafalkan. Eh, definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Pertama, qaulun bilisan. Diucapkan dengan nisan Kedua di sini wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, arkan anggota badan. Yang ketiga, wa abdun bil janan, diyakini dengan hati. Yang keempat, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, wayang kusubil isyan, berkurang dengan kemaksiatan. Inilah pendapat ahlus sunnati wal jamaah seputar apa? Iman. Jangan sampai gagal paham ya, karena yang namanya keimanan bagaimanapun keadaannya butuh amalan. Dan iman seseorang bisa naik bisa turun. Paham ya? Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Itu hadisnya mengenai apa? Naik turunnya keimanan seorang. Iman itu memiliki kurang lebihnya 70 sekian cabang. Yang paling tingginya ucapan apa? Qaulu la ilaha illallah yang paling rendahnya menghilangkan rintangan gangguan yang ada di jalan. Berarti ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti iman itu naik dan turun. Tidak seperti kelompok yang mengatakan iman stabil. Iman itu sempurna terus. Enggak naik, enggak turun. Eh, kelompok apa tadi? Eh, kelompok apa tadi Esan? Murji'ah. Jadi orang beriman walaupun berbuat berbuat maksiat, minum khamar, berjudi, berzina, imannya sempurna seperti imannya Jibril Mikail katanya. Allah musta'an kelompok Murji'ah walinya billah. Dinamakan Murji'ah kenapa? Di, dikarenakan mereka apa para kalafik yuakhiruna al-amal min musamal iman. Nah, mereka menunda, mengakhirkan, mengeluarkan amalan dari definisi iman. Allahul musta'an kelompok Murji'ah. Kita lihat sini. Qala syarihu asabahullah Laman tahal musannifu rahmahullah min mabahithil qada wal qadar intaqala ila ta'rifil iman. Allah Syekh Shalih Fauzan mengatakan setelah musannif selesai membahas seputar al-qada wal qadar, beliau berpindah membahas seputar definisi iman, pengertian iman. Dihafalkan ya, Nutkun bilisan lisan biljanan Wa'amalun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Naam. Kita lihat berikutnya. Wal imanu fil lughah iman secara bahasa at-tasdiq ala amrin ghaibin mukhbar anhu ma'timanil mukhbir. Perhatikan Bapak ini. Iman secara bahasa, nah barakallahu fiik adalah apa? At-tasdiq yaitu pembenaran. Pembenaran terhadap perkara yang gaib yang dikabarkan tentangnya bersamaan apa? percaya terhadap orang yang mengabarkan. Ini secara apa? Secara bahasa. Walaupun para ulama meringkas dengan apa? Atas dik alikror Pembenaran yang diiringi dengan apa? Pengakuan itu secara bahasa. Membenarkan mengakui itu namanya iman. Paham ya? Seperti itu. Makanya waktu itu ketika ada seorang budak wanita ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah engkau beriman bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusannya? Nah, kemudian budak wanita itu mengatakan, iya, beriman. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Aktikha fa'inha mu'minah. Bebaskan dia. Karena sungguhnya dia adalah apa? Adalah wanita yang beriman. Karena mengakui, paham ya? Mengakui membenarkan bahwasanya Rasulullah atau Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kita lihat sini. sumia tasdiq bidzalika imanan. At-tasdiq dinamakan iman. Li'annahu i'timanun lil mukhbir li'annahu yukhbir an syai'in la narah. Dikarenakan adalah apa? Kepercayaan. I'timan percaya. Lil mukhbir terhadap orang yang mengkabarkan dikarenakan dia mengkabarkan sesuatu yang kita tidak melihatnya. Nah, fanahnu nusabbiquhu wa nu'min bih. Maka kita membenarkan dan beriman dengannya, yakni na'munuhu ala hadzal khabar, percaya terhadap kabar ini. Ira tawaffarat fihi thiqah apabila terpenuhi padanya apa? kepercayaan. Ka'an yukhbiruka ahadun ma anna fil baladil fulani kada wa kada. Contohnya perhatikan ini secara bahasa ini seperti ada salah seorang mengkabarkan bahwasannya di negeri si fulan seperti ini seperti ini, demikian dan demikian. Anta lam tadhab ilaihi wala ra'aita. Kamu belum pernah pergi ke negeri tersebut dan belum pernah melihatnya, tapi ada orang yang mengkabarkan. Tapi orangnya sikoh, terpercaya orangnya. Oh, anak pernah pergi ke negeri Yaman. Di Yaman tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak pernah pergi ke kota Madinah, kota Mekah, seperti ini, seperti ini yang mengkabarkan orang yang terpercaya. Antum belum pernah ke sana, belum pernah melihat langsung. Paham ya? Langsung antum mengimani. Percaya di situ, secara bahasa seperti itu. Kita lihat, lakin tusaddiq hadal mukhbir. Akan tapi engkau membenarkan orang yang mengkabarkan ini. Percaya. Wa ta'tamunuhu ala hadal khabar. Dan engkau percaya terhadap khabar tersebut. Hadza yusamma imanan fil Ini merupakan iman secara bahasa. Adapun secara istilah insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena yang namanya hakikat daripada suatu nama itu imma hakikat syar'iyyah atau hakikat lughawiyah atau hakikat urfiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Walhamdulillah rabbil alamin.